Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan pembahasan mengenai persucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan Allah taala punya anak baik orang-orang kafir dari kalangan Yahud wan Nasara atau dari kalangan orang musyrikin Orang-orang Yahud mengatakan bahwasannya Allah Taala punya anak siapa? Uzair. Orang-orang Nasara mereka juga menyatakan bahwasannya Allah Taala punya anak siapa? Isa alaihissalam. Orang-orang musyrikun mereka juga mengatakan bahwasannya Allah Taala punya anak perempuan siapa? Para malaikat. Bayangkan itu. Allah musta'an. Sudah kita selesaikan kemarin ya? Sudah. Ewa, kita masuk pada pembahasan berikutnya mengenai apa? penyebutan kelompok sesat Nah, barakallahu fikum dari kalangan Al-Jahmiyah. Penyebutan kelompok sesat dari kalangan Al-Jahmiyah. Sudah kami lewati berkali-kali Al-Jahmiyah itu kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa? Hah? Jahm Safwan. Al-Jahm Safwan mengambil ilmunya dari Ja'ad Dirham. Ja'ad Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bisam'an. Bayan dengan Sam'an mengambil ilmunya dari Naam Talut bin Ukhtil Labid Ibn al aqsam Al-Yahudi yang dia ujung-ujungnya mengambil ilmunya dari apa? Orang Yahudi dari Yaman. Apa maksudnya ya? Itu silsilah pemikiran Jahmiyah. Jadi Al-Jahm Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa tadi? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari Talut bin Ukhtil Labid Ibn al aqsam Al-Yahudi. Mahum. Itu silsilah apa? Nah, tercetusnya pemikiran Jahmiyah. Jahmi Safwan meninggal dunia dibunuh. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Amalan jelek sekali. Nah, al jahmi Safwan dibunuh oleh salah seorang amir siapa? al jahmi Sofwan. Siapa yang bunuh? Amil Khurasan siapa? Antum? Eh, Salim bin Ahwaz. Paham itu ya? Nam Salim bin Ahwaz itu yang bunuh apa? Yang bunuh al jahm bin Safwan. Nah, Ja'd Dirham baru. Al-Ja'd Dirham siapa yang bunuh? Eh, Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Saat itu kisahnya ketika datang Nah barakallahu fikum hari raya Idul Adha. Jadi pemimpin tadi itu yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri, beliau khutbah di atas mimbar setelah khutbah beliau mengatakan Ya ayuhan nas dhahu dhahayakum wahai segenap manusia sembelihlah sembelihan kalian maksudnya kurban dengan kurban fa inni mudhahin bil ja'd dirham karena sesungguhnya aku akan berkorban dengan menyembelih ja'd dirham ini nah barakallahu fikum kenapa fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima karena ja'd dirham ini beranggapan bahwasannya Allah Taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim khalil dan beranggapan bahwasannya Allah Taala tidak mengajak bicara Nabi Musa. Akhirnya apa? fana zala minal mimbar. Turun dari mimbar fadabahahu. Akhirnya disembelih tadi. Siapa tadi? Ja'ad dirham. Siapa yang menyembelih tadi? Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Paham itu ya? Nah barakallahu fiqom itu perlu diperhatikan baik-baik biar sejarah ini enggak tertutup. Naam. Ikhwan fitna din azan wasdakumullah kita lanjutkan ingkarul jahmiyati ru'yatal ibadi li rabbihim. Pengingkaran Jahmiyah terhadap apa? Nah, penglihatan hamba-hamba terhadap Rabb mereka. Maksudnya apa? Jahmiyah mengingkari bahwasanya hamba itu bisa melihat Rabb mereka. Nah, Allah musta'an. Padahal sudah kita jelaskan barakallahu fikum hafizakumullah di dalam masalah ru'yah ada berapa kelompok kemarin? Hah? Ada tiga kelompok besar. Kelompok besar ya, Al-Jahmiyah, Naam kemudian di samping Jahmiyah tadi Mu'tazilah sama. Paham ya? Kemudian Sufiyah Asy'ariyah atau Sufiyah itu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah kelompok pertengahan. Orang Sufiyah yang keyakinan mereka adalah Ittihadiyah Al-Hululiyah, meyakini Allah Taala bisa dilihat di mana? Lihat di dunia dan akhirat. Di dunia pun bisa melihat Allah. Orang-orang apa tadi? Sufia. Karena akidah mereka sesat sejak awal itu loh. Jadi kalau awalnya ada, pondasi mereka saja sudah keliru, itu nanti ujung-ujungnya juga keliru. Paham ya? Atasan juga keliru. Bayangkan, mereka meyakini Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Berada dalam makhluk. Inilah yang membuat mereka mengatakan Allah Ta'ala itu banyak. Setiap melihat sesuatu benda, ya Allah itu loh. Allah Mustan ini al Naam As-Sufiyah tadi. Nah, Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Allah taala enggak bisa dilihat selama-lamanya. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Ini juga parah. Parah. Karena mereka keliru dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala lantaroni. Lan di situ kata mereka apa? Fajri eh, kata mereka adalah nafyun muabbad, peniadaan yang selama-lamanya. Lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatmu selama-lamanya kata mereka. Ini pendapat yang keliru pendapat yang dikuatkan oleh Az-Zamakhsyari Mahmud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Az-Zamakhsyari keliru pendapatnya. Nah, yang benar bagaimana nafyun muakkad, peniadaan yang sesaat saja Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah? Eh, wa na'am. Az-Zamakhsyari memiliki kitab apa? Kitab tafsir Al-Qur'an menurut mereka. Apa kitabnya? Al-Kasyaf. Allah musta'an Al-Kasyaf. Nah, bila dzau itu ya, jadi senter tanpa cahaya. Karena berbahaya sekali, jangan baca antum ya. Berbahaya, nam. Oleh karena itu ketika kita di damat saat itu, di damat itu maktabahnya perpustakaannya dibagi dua. Perpustakaan yang dipakai untuk bahas ha, eh, tersendiri, ada juga perpustakaan kutubud dolal. Kitab orang-orang sesat. Di situ yang masuk situ tidak semua orang diizinkan. Orang-orang yang baru-baru datang itu kalau masuk itu dilarang karena kitabnya sangat berbahaya sekali. Banyak racunnya di situ. Paham ya? Oleh karena itu kalau mau masuk situ izin dulu Nah, kalau ketika kami waktu itu menjaga, anak sama Syekh virus yang kemarin baru kesini itu, nah barakallahu fikum izin dulu. Mau kemana? Mau ke sebelah, mau ke Kutubud Dalal. Ngapain? Mau baca. Dilarang, mamnu'. Paham ya? Kalau orang baru dilarang karena berbahaya. Situ banyak bisanya di situ. Racunnya banyak sekali. Kitab sesat di situ, kitab Zamakhsyari, kitabnya Yusuf Al-Qardawi. Eh, banyak sekali di situ barakallahu fikum. Nah, nah kalau mau baca kalau orang-orang baru diarahkan ke kitab yang ahlu sunnah yang murni tadi. Tapi kalau orang-orang udah mustafidun, udah lama, masuk ke situ nggak masalah. Karena mereka ngambil itu bantah itu loh. Paham ya? Mereka ngambil kita dolal untuk dibantah. Nah, itu sekedar selingan bahwasannya barakallahu fikum hafizakumullah, Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari ru'yatullahi jalla wa'ala Allah musta'an. ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dua tempat, mana dan mana? Pada mahsyar dan surga. Mau salah ya? Di berapa tempat Abdurrahman? Dua tempat. Mana dan mana? Ayo na'am. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Kemarin? Labas. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Al-Husain. Aswad. Sulaiman bin labas, khair insyaallah. Sulaiman Ibnul Ash'af. Pertama Hamzah, kedua Ain. Ash'af. Jangan keliru nulis nanti ya. as sidistani rahimahullah. Mahum. Nah, jadi imamun ibnu imam. Anaknya ini Abu Bakar imam, Kemudian bapaknya juga imam, Abu Dawud, Sulaiman ibn Ash'af As-Sistani rahimahullah. Naam, kita lihat waqad yunkiru al hada hadha wa 'indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrihu. Rawahu Jarirun 'an qali Muhammadin faqul mislama qad qala fi dzaka tanjahu. Dan sungguh telah mengingkari masalah ru'yah ini Jahmiyu, yaitu orang Jahmiyah perhatikan baik-baik yang ingkar orang-orang Jahmiyah. Padahal di sisi kita itu ada timbangan ha, yang membenarkan tentang ru'yah tersebut, yaitu hadis yang terang-terangan gamblang. Hadisnya siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. ha, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nah, dikenal dengan apa? Yusuf hadil ummah ingat-ingat. Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nah, jangan terbalik ya. Al-Bajali Jarir bin Abdullah al Al-Bajali. Dikenal dengan Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Nah, barakallahu fikum karena memang disebutkan dalam terjemahnya ganteng sekali. Ganteng dan wajahnya itu berseri-seri hingga digelarin Yusuf hadil ummah. Nah, hadisnya jelas sekali. Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah, semakna dengan itu. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti hari kiamat? Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailatul badr?" Apakah membuat kalian berdesak-desakan antri ketika melihat bulan purnama? Kemudian mereka berkata, "La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Innakum satarawna kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat bulan, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama tersebut. Gak desak-desakan, gak antrian. Mahum. Jadi benar-benar bisa dilihat itu ya. Benar-benar bisa bisa dilihat. Jarir bin Abdullah Al-Bajali digelar dengan apa tadi? Digelar dengan apa tadi? Allah musta'an. Jadi bin Abdullah Al-Bajali digelarin apa tadi? Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Ingat-ingat barakallahu fikum na'am. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kita ambil dikit lagi. Qad yunkiru Jahmiyyu ru'yatallahi azza wa jalla fil akhirah dan sungguh Jahmiyah eh, orang yang punya pemikiran Jahmi, nama atau Jahmiyah mengingkari ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala enggak bisa dilihat. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum di akhirat. Wala mustanadalahu fi dzalik, tapi mereka enggak punya dukungan, enggak punya sandaran, enggak punya dalil. Ditanya enggak bisa. Wa nahnu 'indana fi isbatir ru'yah ahaditsu katsiratun mutawatiratun min riwayati jama'atin minas sahabah. Padahal di sisi kami banyak hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir ha, tentang menetapkan ru'ya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan apa jamaah sekelompok dari kalangan para sahabat banyak sekali radhiyallahu anhum. Wa qad saqaha Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab yang sangat bagus sekali ini. Sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi eh, Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab membahas masalah apa? Masalah surga barakallahu fikum. Disebutkan di sana Nah, mengenai ru'yatullahi jalla wa'ala. Setiap kali orang itu melihat yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik, penduduk surga barakallahu fikum na'am. Jangan dibayangkan dengan bayangan-bayangan kita, Gak akan tembus, gak akan sampai, gak bisa. Karena surga sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadits kudsi. "Ma ainun ra'at, wa la sami'at, wa la 'ala qalbi bashar." Ingat-ingat tiga ini ya. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang belum pernah telinga mendengar belum pernah mata kita melihat, belum pernah terpetik pada benak manusia. Sesuatu yang indah sekali. Bayangkan, tingkatan surga yang paling rendah saja, yang paling bawahnya itu setingkat apa? Lebih baik daripada apa? 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali dunia sembarangan. Bukan dua kali dekat 10 kali dunia dan seisinya. Paham ya? Nah, itu surga yang paling rendahnya. Masya Allah. Dan masing-masing penduduk surga itu merasa dia yang paling tinggi. Maksudnya itu dia merasa sudah anak yang paling pol sudah tinggi. Padahal masanya ada yang tinggi lagi gitu loh. Karena Allah Taala ketika memberikan itu sampai benar-benar hamba itu senang gitu ya. Enggak ada dengki, iri itu enggak ada. Paham ya surga itu. Kalau kita bicarakan masa surga memang rasanya senang sekali, enak. Paham ya? Apalagi makanan penduduk surga itu semuanya ada. Yang antum inginkan ada. Antum mau makan buah, dekat sendiri buahnya. Pelayan-pelayan ada dari kalangan anak-anak kecil, ada pelayannya. Nah barakallahu fikum. Kemudian mau minum apa saja Masya Allah. Eh? Di bawah kebun-kebun yang eh, yang di apa dihuni oleh penduduk surga tersebut ada sungai mengalir. Sungai apa saja? Sungai Batu. Sungai Madu, nah. Terus Sungai Susu terus. Sungai Khomer terus. Soalnya apa? Apa? Rambutan apa? Sungai, sungai, sungai mengalir, sungai air tawar. Macam-macam semuanya ada barakallahu fikum. Naam. Jadi setiap kali antum mau makan kutufu hadaniyah, mendekat sendiri barakallahu, barakallahu fikum. Kemudian daging semuanya ada juga sana. Dan tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya nah barakallahu fikum orang kenyang kemudian BAB itu enggak ada perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Tidak ada orang yang kenyang kemudian apa? BAB. Tidak ada juga orang yang nam barakallahu fikum, nam kemudian apa? kencing itu enggak ada. Semuanya menjadi apa? Menjadi apa? Keringat. Menjadi keringat yang baunya bau apa? Bau mistik barakallahu fikum. Kenikmatan semuanya. Nasallahu azza wa jalla bimani wa karamih an yaj'alana minhum aw min ahli jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya termasuk penduduk surga. Kita tutup yang terakhir wa huwa kitabun fil jannati wa awsafiha wa ma fiha. Yang mana kitab Hadil Arwah tersebut adalah kitab mengenai surga dan juga sifat-sifatnya dan apa yang terkandung di dalamnya. Waqad dzakara waqad dzakara ru'yatallahi wa aurada al-ahadits al-mutawatirata dan sungguh beliau al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan tentang ru'yah Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan hadis-hadis yang mutawatir di dalamnya dengan penyebutan-penyebutan apa? wa asanidah dan juga sanad-sanadnya wa dan juga para perawinya. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, siapa namanya dan siapa kunyahnya? Siapa namanya kunyahnya? Usama Ismail bin Umar, jauh, jauh. Siapa nama kunyahnya? Abu Abdullah? Ayo na'am, ahsan. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Cuman beliau ma'ruf dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Dan sejarah kunyahnya? Wallahu a'lam. Siapa nama kunyahnya? Kunyahnya? Abdurrahman, Allah musta'an. Siapa nama kunyahnya? Abdul Abbas. Muhammad bin Abdul Halim, Allah musta'an. Ahlan wa sahlan. Yang anu yang serius. Siapa? Usama? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim.